Makanya itu masyur dalam kejulukan Imam Malik sampai Imam Syafi'i itu. Masyur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyur. Itu. Di kitab-kitab fikih itu masyur. Gojolokan, gojolokan tapi ilmiah. Kamu, kamu Syafi'i kan Imam Syafi'i itu masih muda. Kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh, jadi watu gede ku Ini sore ono emas. Semangat gerokak. Terus sing situ ono budak, Mbok omongi pembantu lah cara saya ini. sini. Cek waktu itu groka. Sing budak sing loyal mau muni kon groka ya digroka, ora ono papane lah ya digroka, cek ono masih e, cek ora ini perintah majikan. Samina Kemudian kue seneng di loyalitas seng raro alasannya, bek sing raro alasannya. Jadi Imam Syafi'i yo seneng seng raro alasannya. Karena seng raro alasannya berarti nurut murni karena perintah maji. Tapi nak sing roh alasan kok nak misale ikhla hadi sokro? Fa inna tahta hadaban. Cung buka yang mergo ngisore ono emas. Dibuka. Logis perintah majikan wong ono emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau nggak urgen jangan dong. <laughs> Mangkel lo gak kawulo sing ngene. Gak jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nak ono <laughs> nak santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Iku wis dhuwure fikih, Pak. <laughs> Makome wis kok roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Samina wa Mulane kula mau ngilangi bodho karena makomu sak dhuwurku. Dadi kowe wis ngliwati aku. Cuma mau nurut ra perlu roh tapi mau Islam digawa bodoh yo rusak. Mergo dinggon bodoh yo rusak, Tapi keminter yo nah, Akhirnya ulama itu kadang kita pinter, kadang kita bodoh, gak jelas aja. Ya mereka mau. Ya tak contoh nomornya. Ini rumah eh, nonton. Ini ada kiai Fuad, ada Mas Abu. Saya kira nak sholat. Sujud nih pangeran. Tak bedei. Sujud itu cara madhab syafi'i paling resmi. Kudu pirang anggota tujuh yaitu al jabha wal yaden warubaten wal kodame namanya batuk tangan loro dengkol loro delamaan loro berarti di tujuh anggota kan ya yes, sepakat ya kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan jari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama kapuk nganti kem kempes orang nganti ngecap buatan-buatan, pengandiane tidak sampai seperti itu pokoknya kan umpama kapuk Oke, sepakat ya. ya. tapi coro madhab syafi'i yang lain, kaul yang lain masih syafi'i. Sementing gerbatu enemplek, senajan to tangan yang rongkong atau pup, apa rubatan mah, umpo sejauh malah bingung. Apa dengkule ngongkrong itu sah. Sementing es sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis nomor tak. Jadi misalnya ini, ono Zaid sujud yang berholo. Untuk sah dari murtad itu syaratnya tujuh anggota puasa. Lho, kowe tak warai logika kok bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtate, mergo sujute iku mok. <laughs> wani ki muni Ayo wani to. Sah gak murtate? Nah, tapi padha ono sing bantangin. Lho taat mek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misalnya aku sedekah nirukin, syaratnya ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iya aku sudah neng lonte. Sarate ikhlas apa langsung ditompo, mbek pangeran, maksudnya dicatat maksiat. Mulai dari orang lama itu ngomong ini, yo ya nakal tapi bener ya Allah jinan pun saya. Nah apik dilipat no sepuluh. Nah elek mak ditulis sitok. Tapi masalah tok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya <laughs> maksiat itu ikhlas lah ditulis. Paham tak maksud? Bocah harus diwarai kok ragu. Paham tak orang bocah? <laughs> ya toat, Kue sholat, sodako, nak ditompo kan tipe sepuluh. Tapi syaratnya kan akeh, sing pustakono halal. Ikhlas. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok neng UGD emergency aku sodako neng rugen kan gak dilem pangeran. Bocah demi cah keriting lali anak, kan malah aku sana pangeran. Akeh kan syarat, tapi nak nak salah kono syaratnya gak. Langsung <laughs> tombol ayo iya nih salam potensi ini luwih akeh ape mu Mergo mesti di ACC salah itu kan Salah itu harus syarat ikhlas. Aku nyolong gak sah, orang ikhlas. <laughs> Tulis. Kayak neng nih lonte. Wah aku mau orang ikhlas kok. Wong niatku untuk tibal balik kok. <laughs> Oh, ya ora iso tetep. Tapi nak sedekah ning ruhin terus memperbudak ruhin gak sah. Berarti kowe niat memperbudak transaksi onal. Lah nak ngono potensi salah ambek apik mah ganti. Mulane kon tetep istighfar aja kok pepeh. Apik tulis 10, dikeli 700. Wah, akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. <laughs> sitok dadi. Probleme iku. Paham to ora? Mulane hati-hati ya, Sitok sitok kasil iki apa? Nek ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram, langsung sah mak. Sia. Tidak kamen sodako terus. Tapi dengan harapan cah iku mbok wayo ora mesti ditompo. <laughs> Dadi tidak kene lho. Ngamal apik bener gajarane 10, tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek. <laughs> Kok do pinter. Gak maksudnya aku ngeling. Apa Iso wae nak kanggo toat, sujud itu kudu bener tujuh anggota. Tapi gue murtad. Batuk tok wis. Sah. Murtad telah sah. Saya gini neka tak contoh no. Ben sampean ngalim fikih, naga ya bebo alim. Semoga tak tak didik bebo ya alim. Nikah itu kan mengikat. Akdu ini maknanya tali mengikat. Syarat saya bi, wali ini cawe dua saksi ijab kok. Mergo naleni, naleni lu ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to. Sah, gak ono ini Artinya ngene lho, ibadah dadekno mek mudari. Gampang. Kowe salat takbir kudu aurate ketutup, sesuci. Nah, apa ngesahno muni? Jancuk ruhin batal. Mergo ngomong ngomong rong huruf itu wis Waduh-waduh lah apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor atau ngidul wis. Batal. Lalu akhir ulama berdebat. Makanya terus yangel ya ngaji. Amalane ah, saya ora usah cerdas-cerdasan. Pokoknya enak pangeran dawuh sami'na. Muka pangeran seneng ada jajal. Sama rayu soal musul fakirnya. Lo ini ilmu tenan hal minal mungkin taklifu ma la yutok zaman delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan? Muhal kita lakukan. Jawabannya para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene, hak bahak jek bulan itu iku ceblokno. Jek kemenek langit atau menek srengenge. Paham? Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kayak nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Wong karuan ra iso. Dikokno. Iku ngenyek. Kuwi ya semua, ha saya muga seringin, udah muga bola. Siap Gusti. Barak ra iso iso buka. barak lagi iso iso muga. Lho ora iso kula pergo jenengan, penting kula muni siap. Lha iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku eh, tenggene akhir surat Baqarah niku Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah. Gumrenjete atimu kepengen zina, kepengen maling, kepengen nyolong, gumrenjetok iku wis ana kisah zaman iku. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap nerima ayat itu. Mosok gumrejete hati yang nggak terkendali, yang setiap saat datang, kok onok? Ini tidak mungkin. Kita nggak mungkin jogo gumrejete hati. Misalnya rawong ayu liwat, masya allah, dan ini ada di bujuku. Bos pokoknya terus roh bujumu liwat, masya allah, amit amit. <laughs> pokoknya kabeh gumrejete hati. Apa kena apa? Bisa. Ibu sahabat terus oh, sini kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kulu sami wa tona. Wes kue mampu lah, masuk akal lah pokoknya muni sami wa tona. Kue ojo koyok bani Israel gerdi kongkonu pangeran dikritisi ini nggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa ngapain harus ini. Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, itu Allah batal no pokoknya sementing sami'na wa ta'na ghufrana karobana wa ilaikal masih. Terus langsung dibatalo pangeran layu yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Kalau anggere muni siap, berarti bukti aku iman be pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan no aku neng pangeran butuh ya aku muni Siap, Berhubung aku ra nabi, wis rasido rasido. Penting aku muni siap. Tapi nek kowe muni ngene, apa mungkin Gusti pikir riyen to oh, ngenyek pangeran. Nah itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, bukan sampean roh ben ra usul fikih ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngedikan ngene ning malaikat. Wa idqala rabbuka lil malaikati napa ini jailun fil ardi khalifah. Eh malaikat sekseni, malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Hei malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, "Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisulak." Gusti masa menuso sing duwe reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengan yang rusak bumi, mosok detik no khalifah. Mbok yo kita, kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak sampai pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku aku yakin disenangi Jibril, juga aku sering kampanye. Itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi. Jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikah, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar gak mungkin ngomong seperti itu. Cari <laughs> Imam Qurtubi. Sama delok tentang tafsir. Kulo setuju. Mosok malaikat papan atas kok mensomasi so. Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini. Itu kan sama dengan mengatakan gini. Gusti, apa jiran gak mikir menuso sing kelakuane ngono mbok dadekno khalifah meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe no aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbehkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbehkan engkau ya Allah. Makna mentasbehkan adalah saya meyakini engkau nggak pernah salah. Tapi mentasbehkan engkau nggak pernah salah kok muni. Yang benar saja, masa manusia jadi? Paham gimana? Paham ya? Allah tersinggung. Ini alam mahus, kue roh opo.